بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فالحمد لله عز وجل على ما من به علينا من هذه النعمة الطيبة المباركة معنى كتاب لمعة الاعتقاد لمؤلفه الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني Yang berada sama kita sekarang adalah buku Lum'atul I'tiqad yang dikarang oleh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi. صاحب كتاب المغني Yaitu pengarang kitab Al-Mughni dalam buku fikih. سجل هذا ال... Tulis-tulis ini apa yang di belakangnya. آه، سجل اسم المؤلف ولد في مدينة نابلس نابلس Yang dilahirkan di kota Nablus سنة خمسمائة واحد وأربعين للهجرة في شهر شعبان yang dilahirkan tanggal tahun 541 di bulan Sya'ban. توف- توفي يوم عيد الفطر Yang wafat saat hari raya Idul Fitri سنة 620 للهجرة tahun 620 Hijrah في مدينة دمشق di kota Dimashq. له مؤلفات كثيرة ومن ضمنها هذا الذي أجمل فيه عقيدة أهل السنة Para pen- penulis ini memiliki kitab-kitab yang banyak yang dikarangnya. Di antaranya adalah kitab ini di dalam masalah akidah, yaitu Lumatul I'tiqad. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه العقيدة بخطبة استهل بها كتابه Penulis memulai kitabnya ini dengan membuat kata pengantar yaitu قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis mengatakan segala puji bagi Allah yang dipuji di seluruh ucapan, yang disembah di setiap waktu, yang tidak ada sebuah tempat pun yang tidak diketahuinya dan tidak akan sibuk dengan segala perkara yang dia tidak memiliki penyerupaan ataupun saingan dan dia tidak memiliki istri ataupun anak yang hukumnya dilaksanakan di seluruh hamba-hambanya dan akal dan pemikiran tidak akan mampu untuk menyerupainya dan tidak pula hati untuk menggambarkannya dan tiada sesuatu pun yang mirip seperti dia dan dia adalah maha mendengar dan maha melihat dia memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Ar-Rahman bersemayam di atas arasnya. Baginya apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya dan apa yang ada di, di bawah tanah. Seandainya kamu menjaharkan, menguatkan suaramu, maka dia mengetahui apa yang dalam kerahasiaan dan apa yang kamu sembunyikan. Dia dia mencakup segala sesuatu dengan ilmunya dan mengalahkan segala makhluk dengan keperkasaannya dan hukumnya. Dan rahmat dan ilmunya melingkupi, mencakup seluruh perkara. Allah mengatakan, Dia mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka itu tidak mencakup dari ilmunya sedikit pun dan mereka tidak mencakupi dari seluruh ilmunya. Dia memiliki sifat-sifat bagi dirinya yang berada di dalam kitab kitabnya yang agung dan dengan lisan nabinya yang mulia. هذه الخطبة التي بدأ بها الإمام موفق الدين تسمى براعة istihlal. Kata pengantar ini disebut dengan bara'ah istihlal, yaitu awal permulaan. وهذا من شدة علم الخطيب حيث أنه جمع الكتاب وما فيه في هذه الخطبة يعني استطاع أن يوجز الكتاب في هذه الخطبة الصغيرة التي تسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال Ini adalah termasuk kemampuan yang besar dari sang penulis, yaitu dia mampu meringkas apa yang ada di bukunya di dalam kata pengantarnya. Lum'at al-i'tiqad. Ma makna lum'ah? Apa makna lum'atul i'tiqad? Kata-kata lum'ah itu apa maknanya? Lum'ah معناها من البلغة في العيش Lumah itu maknanya adalah dari kata-kata bulghah yaitu kecukupan di dalam penghidupan. Hadza min min an-nahiyah al-lughawiyyah. Ini dari sisi bahasa. Wa laha ma'nan akhar fil lughah min al-lam'an. Dia memiliki makna lain di dalam bahasa yaitu artinya adalah sesuatu yang terang, sesuatu yang bersinar. وهو الشيء الذي له نور. Yaitu sesuatu yang memiliki cahaya. وله لمعان. Dan sinar. فهي تلمع وتنير بخلاف الظلمة. Yaitu dia yang bercahaya tatkala di sekelilingnya gelap. ومناسبة التسمية يعني لماذا سماها هكذا؟ من أجل الفرق بينها وبين الكتب المظلمة. yang dia maksud dengan penamaan kitab ini supaya dapat membedakan buku ini dengan kutub-kutub yaitu buku-buku yang rusak, buku-buku yang sesat. Bada'a qawlahu bismillahirrahmanirrahim. Dia memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wal basmalatu huna yabda'u biha al-muallifuna kutubahum للتبرك بها Para penulis biasanya memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya untuk mendapatkan berkah. وهنالك حديث يرونه فيها أي شيء لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع فهذا الحديث لا يصح Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah adalah hancur, maka hadis ini tidak sahih. ولكن يفعل هذا تبركا بالقرآن واقتداء بالسنة akan tapi dia melakukan hal ini yaitu memulai dengan bismillah sesuai dengan sunnah dan Al-Qur'an. قال المؤلف الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان Segala puji bagi Allah yang dipuji dan disembah di setiap zaman yang tidak ada sebuah tempat pun yang tidak ia ketahui dan dia tidak akan disibukkan oleh segala sesuatu. Alhamdulillah kulli lisan ay kulli lughah min lughatil makhluqat. Yang dimaksud dengan kulli lisan dengan setiap lisan dengan lidah yaitu setiap bahasa. Jadi setiap orang yang memiliki bahasa akan memujinya. فالطيور لها لغة والحيوانات لها لغة وابن آدم له عدة لغات وغير ذلك Burung itu memiliki bahasa di antara mereka dan juga hewan-hewan dan manusia di antara mereka memiliki bahasa-bahasa. قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده Allah mengatakan tidak ada segala sesuatu kecuali mereka itu bertasbih untuk memujinya. Al-ma'bud fi kulli makan. Yang disembah di setiap zaman. Al-ma'bud fi kulli zaman ay ila qiyam as-sa'ah. Fahu ma'bud. La yakhlu zaman la yakhlu zaman min ibadatillah tabaraka wa ta'ala. Yaitu yang disembah sampai hari kiamat. Tidak pernah ada sebuah zaman sampai hari kiamat kecuali Allah itu disembah oleh makhluknya. لا يشغله لا الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان yang tidak ada sebuah tempat pun yang tidak ia ketahui dan dia tidak sibuk dengan apapun أي لا يشغله فعل عن فعل yaitu tatkala dia melaksanakan sesuatu dia tidak akan sibuk untuk melaksanakan sesuatu yang lain بخلاف المخلوقات فإنه إذا عمل عملا فإنه يعجزه عمل آخر Beda dengan makhluk-makhluknya, yaitu tatkala makhluknya ingin melakukan sesuatu, maka dia tidak akan mampu untuk melakukan perkara yang lain. Jalla ashbahi wal andad. Dia tidak memiliki yang serupa dengannya dan tandingan. Fahuwa munazzahun 'anil awlad subhanahu wa ta'ala. Yang disucikan dari pemilikan anak. قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد سبحانه Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki anak maha suci ya لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير akal-akal tidak akan dapat memikirkannya dan juga hati-hati tidak akan tidak akan dapat menggambarkannya يعني لا يمكن للإنسان أن يتخيل ربه عز وجل ولا أن يتوهمه فليس كمثله شيء وهو السميع البصير yaitu tidak akan mampu manusia itu menggambarkan bagaimana itu zatnya Allah karena Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun dan dia maha mendengar lagi maha melihat يتلخص هذه الخطبة التي بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى في عدة أمور أولا البداءة بالبسملة Sang pengarang meringkas kata pengantar ini yaitu dengan yang pertama adalah dia memulai dengan bismillah. ثانيا الثناء على الله بالحمد. Yang kedua adalah memuji Allah. ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومعبود في كل مكان. Yang kedua yang ketiga adalah dia mengatakan bahwa Allah disembah di setiap zaman dan dipuji oleh semua bahasa. رابعا أن سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان. Dan dia menjelaskan tentang keluasan ilmu Allah sehingga tidak ada segala tidak ada suatu tempat pun yang tidak ia ketahui. عظمته وكبريائه خمسة عظمته وكبريائه عن الشبيه والأنداد Yang kelima adalah keagungannya dan kebesarannya yaitu dia tidak memiliki tandingan satupun. ستة تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد Yang keenam adalah dia maha suci dari untuk memiliki istri dan anak. تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد Yang selanjutnya adalah kesempurnaan kehendaknya dan kekuatannya sehingga hukumnya dilaksanakan oleh seluruh makhluknya. الثامن عظمة الله فوق ما تتصور Yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah keagungan Allah sehingga dia tidak akan mampu untuk dipikirkan atau dikhayalkan oleh pemikiran. التاسع اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى Yang terakhir adalah Allah itu memiliki sifat-sifat yang sangat agung yang tidak akan dimiliki oleh yang lainnya. Ashiran Allah ala arsyih. Yang selanjutnya adalah Allah itu bersemayam di atas arasnya. Umumu mulkihi fis samawati wal ard. Dia memiliki kerajaan, dia memiliki segala sesuatu yang ada di atas bumi dan langit dan di antara keduanya سعة علمه وقوة قهره وحكمه Kekuatannya sangat luas dan ilmunya juga seperti itu. هذا ما يتعلق بالخطبة التي استهل بها موفق الدين لكتابه لمعة الاعتقاد Inilah kata pengantar yang dimulai oleh sang penulis dalam bukunya Lum'atul I'tiqad. وأنت تلاحظ من خلال هذا الاختصار أن الإمام في خطبته استطاع أن يختصر العقيدة كلها في هذه الخطبة Kalian bisa melihat dengan kata pengantar ini bahwa sang penulis dapat meringkas apa yang akan ia tulis di dalam kata pengantarnya tersebut. ثم انتقل بعد خطبته إلى التفصيل Setelah kata pengantar ini dia akan mentafsil yaitu akan merinci. قال بعد ذلك التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين اثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغي التاويل لمتشابه تنزيله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطمعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله Maka sang penulis pun mengatakan tatkala dia ingin merinci yang selanjutnya adalah setiap apa yang datang di dalam Al-Qur'an ataupun yang sahih di dalam hadis nabi-nabinya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkara sifat-sifat Allah, maka kita wajib beriman dengannya dan menerimanya dengan seluruh penerimaan dan tidak akan mau berdalam-dalam di dalamnya dengan membantahnya ataupun mentakwilnya dengan makna yang lain atau menyerupakannya atau membuat perkara yang mirip dengannya. Dan apa yang kita tidak ketahui, apa yang menjadi sesuatu yang membuat kita rancu, maka kita harus meyakininya dengan lafadznya dan tidak berdalam-dalam dengan maknanya dan mengambil dan mengembalikan ilmunya kepada sang yang mengatakannya yaitu nabi ataupun Allah dan mengembalikan sanatnya kepada para penukilnya karena apa karena mengikuti jalan-jalan orang-orang yang berdalam dalam ilmu yaitu para ulama di dalam masalah ilmu ini. Orang-orang yang Allah puji di dalam kitabnya yang jelas dengan perkataannya dan orang-orang yang rasih di dalam ilmu yaitu orang yang dalam dalam ilmu mereka mengatakan kami ini beriman dengannya semua ini berada adalah berasal dari Rabb kami dan Allah juga mengatakan untuk mencela orang-orang yang mencari-cari takwil untuk di dalam ayat-ayatnya yaitu maka orang-orang yang ada penyimpangan di dalam hatinya mereka akan mengikuti apa-apa yang mirip-mirip untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwil maka tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah semata maka dia menjadikan orang-orang yang mencari-cari tawil itu adalah sebagai tanda kesesatan dan menjadikannya menyamakannya dengan mencari fitnah di dalam pencelaannya yaitu orang yang mencari fitnah dan mencari takwil adalah sama-sama dicela. Kemudian Allah juga memutuskan dari apa yang mereka harapkan dan memutuskan keinginan mereka dari apa yang mereka inginkan dengan perkataannya dan tidak ada yang mengetahui takwilnya takwil ayat-ayat yang mirip tersebut kecuali Allah وفي هذه ال ال الكلام يرد فيها الإمام عليه رحمة الله على قول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق فهو يرد عليهم عليه رحمة الله تبارك وتعالى فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى عندما علق على العقيدة الطحاوية رحمة الله تعالى عليه Maka penulis pun di sini membantah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan membawakan ayat Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir yaitu tidak ada yang menyerupainya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat sebagaimana Syekh Albani juga membawakan perkara ini di dalam syarahnya terhadap akidah Tahawiyah. في hadzal kalam انتقد ala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala intiqad انتقاد فقرة انتقدها عليه أهل العلم في هذا الكلام وهذه الفقرة التي انتقدها أهل العلم عليه هي قوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه فانتقده أهل العلم هنا في قوله وترك التعرض لمعناه Di antara kata-kata Ibnu Qudamah di sini ada yang dikritik dan dibantah para ulama yaitu ucapannya apa yang kita tidak ketahui maka wajib menetapkannya secara lafaz dan tidak akan mau mengetahui maknanya. لأن لأن التفويض بالمعنى هو قول المفوضة Karena perkataan kita tidak ingin mengetahui maknanya adalah perkataan kelompok yang sesat yaitu yang disebut dengan mufawwidah, orang-orang yang tidak mau mengetahui makna dari kata tersebut. والمفوضة من شر أهل البدع Dan mufawwidah itu adalah termasuk ahlul bid'ah yang paling buruk. لأن التفويض عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين Karena dalam masalah tafwid yaitu menyerahkan maknanya di dalam ahlu sunnah terbagi dari terbagi menjadi dua bagian. القسم الأول تفويض المعنى والثاني تفويض الكيفية Yang pertama adalah tafwidul makna yaitu menyerahkan maknanya tidak mau mengetahui maknanya. Yang kedua adalah menyerahkan bentuknya aslinya, bagaimana keadaannya dengan kepada Allah. Fanunkiru tafwid al-ma'na. Maka kita harus mengingkari tafwidul makna. Wa nuthbitu tafwid al Dan kita menetapkan tafwidul kayfiyah yaitu bagaimananya. قد يسأل الطالب ويقول نريد مثال تفصيل لهذه المسألة. Kemungkinan ada di antara kita yang ingin bertanya bagaimana rincian dari perkara ini. Allah عز وجل له يد. Allah memiliki tangan. ثبت ذلك بالأدلة قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم قال الله بل يداه مبسوطتان إلى غير ذلك Allah menyat- memiliki tangan dengan dalil-dalil yang banyak yaitu di antaranya yadullah fawqa aidihim yaitu tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka dan dalil yang, yang lainnya ya- bal yadahu mabsutatan dan kedua tangannya terbentang. اليد هنا نعتقد جازمين أن الله له يد حقيقية kita meyakini dari dalil-dalil ini bahwasanya Allah itu memiliki tangan, benar-benar tangan. Maknaha hakiki, Yaitu makna dari kata-kata tangan. Lakin kaifa yadullah? Akan tetapi bagaimana bentuk tangan tersebut? Hadzal kaif nufawwidhuhu ila man? Ila Allah. Tentang masalah bagaimana tangan tersebut kita kembalikan kepada Allah. لماذا لأننا ما رأينا يد الله Kenapa kita kembalikan kepada Allah? Karena kita belum melihat tangan Allah itu. فنحن نفوض علم الكيفية فنقول إذا سألك سائل كيف يد الله قل الله أعلم بكيفيتها لكن نعتقد أن له يدا حقيقية Maka kita kembalikan tentang bagaimananya kepada Allah dan seandainya ada yang bertanya kepada kita bagaimana tangan Allah itu, maka kita kembalikan perkaranya itu kepada Allah dan kita yakini bahwa Allah memiliki tangan تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه yang layak yang layak baginya dan keagungannya. في هذا الكلام الذي ذكره ابن قدامة أن الإنسان المسلم يجب على الإنسان أن يتلقى كل ما جاء في الكتاب والسنة بالقبول ما دام أن ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitabnya ini bahwa seorang muslim jikalau dia mendapatkan dalil dan dalil itu adalah sahih maka wajib baginya untuk menerimanya. وابن قدامة رحمه الله تعالى يريد من القارئ لهذه العقيدة أن يغرس في ذهنه وجوب التسليم وعدم الرد Ibnu Qudamah menginginkan t- bagi orang-orang yang membaca buku ini agar ia menanamkan di hatinya untuk menerima perkara-perkara yang sahih ini dan meninggalkan untuk membantah apa-apa yang telah sahih ini. كما قال الله عز وجل في الراسخين من أهل العلم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا dengan membawakan ayat Allah yaitu warasikhuna fil ilm orang-orang yang memiliki kedalaman dalam ilmu apa yang mereka katakan mereka mengatakan kami beriman dengan semuanya ini semuanya berada semuanya berasal dari Rob kami Allah Azza wa Jal qal yadullah fawqa aydihim nu'min anna Allah lahu yad. Ketika Allah mengatakan tangannya Allah berada di atas tangan mereka, kita beriman bahwasanya Allah memiliki tangan. La narudda hadhihi al-ayah wa la nu'awwil hadhihi al-ayah wa la nuharrif hadhihi al-ayah wa la nukayyif hadhihi al-ayah. Naqul kama qala Allah. Kita tidak membantah ayat ini dan kita tidak menjadikan maknanya dengan makna lain. Kita beriman dengan apa yang Allah katakan. لكن الذين في قلوبهم زيغ قال الله عز وجل عنهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لماذا؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله Dan orang-orang yang memiliki kesesatan di hatinya, penyimpangan di hatinya, Allah katakan terhadap perkara mereka ini, maka orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mencari-cari apa yang mirip-mirip. Karena untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya. Dan tidak ada yang mengetahui takwil dari perkara-perkara tersebut kecuali Allah. وفي هذا ال- ال- الكلام الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى يبين بأن الصفات تنقسم إلى واضحة وإلى مشكلة Ibnu Qudamah menjelaskan di ucapannya ini ad- tentang masalah sifat yaitu terbagi dua. Ada sifat yang sangat jelas bagi kita dan ada sifat-sifat yang agak rancu dengan kita maknanya. فبين يرحمه الله طريق الراسخين أنهم يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويقولون كل من عند ربنا وبين طريقة الزائغين بأنهم وهم أصحاب الطريق الآخر الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة Dan dia menjelaskan jalan-jalan orang-orang yang dalam di dalam perkara ilmu ini mereka itu beriman dengannya dan dia juga menjelaskan orang-orang yang memiliki kesesatan, penyimpangan di hatinya mereka itu mencari apa-apa yang mirip-mirip ini untuk mencari-cari fitnah. فهذا من المسائل المهمة في هذه الخطبة التي ذكرها موفق الدين عليه رحمة الله تبارك وتعالى وذكر مسألة التأويل والتأويل يأتي بعدة معان Inilah di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh sang penulis yaitu di antaranya ada dia mengatakan tentang perkara takwil. Takwil di sini memiliki beberapa makna. يأتي التأويل بمعنى التفسير Takwil terkadang maknanya adalah tafsir, menjelaskan kata tersebut. ويأتي التأويل بمعنى ما يؤول إليه Dan takwil terkadang ada maknanya sebagai apa yang dikembalikan kepadanya. عندما قال الله عز وجل عن يوسف آه هذا تأويل رؤياي من قبل Tatkala Allah mengatakan di dalam kisah Yusuf, inilah takwil mimpiku, yaitu kenyataan mimpiku. Takwil ru'ya ya'ni ma alat ilaih. Takwil ru'ya itu adalah apa yang menjadi kenyataannya. Aidan at-ta'wil min eh, ma'ani at-ta'wil sarful lafzi an zahirih. Dan di antara makna takwil adalah mengganti makna aslinya makna yang jelas darinya dengan makna yang lain yang jauh darinya فمثلا الله عز وجل له يد نحن نؤمن بأن الله له يد لكن يأتي هؤلاء أهل البدع فيؤولون يؤولون اليد فيصرفون اللفظ عن ظاهره فيقولون يد الله فوق أيديهم رحمة الله فوق أيديهم فيصرفون اللفظ وهذا هو صرف اللفظ عن ظاهره kita tatkala Allah mengatakan Allah itu memiliki tangan, kita beriman dengan tangan tersebut. Akan tetapi dari kaum-kaum yang lain dari alul bid'ah, tatkala mereka mendapatkan ayat ini, mereka mengatakan ayat di sini adalah rahmat, yaitu rahmat Allah di atas mereka. Maka inilah yang disebut dengan merubah makna yang asli dari mana tersebut kepada makna yang lain. يوجد في القرآن محكم ومتشابه Di dalam Al-Quran ada perkara-perkara yang muhkam, yang sudah jelas dan mutasyabih yang belum jelas. يرد المحكم إلى المتشابه يعني إذا ما فهمت المتشابه رده إلى المحكم قال الله عز وجل ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فترد المتشابه إلى المحكم وهذا هو طريق الذين أوتوا العلم ومن ليس في قلوبهم زيغ Maka di dalam Al-Quran itu ada yang muhkam dan mutasyabih. Dan tatkala kita tidak memahami perkara-perkara mutasyabih ini, kita kembalikan pemahamannya kepada ayat-ayat yang muhkam, yang sudah jelas. Seperti ucapan Allah, Alif Lam Mim, ini adalah sebuah kitab yang telah sempurna maknanya, yang telah dirinci yang telah dirinci dari yang memiliki kebijaksanaan dan memiliki pengetahuan. Maka jalan inilah jalan orang-orang yang dalam di dalam perkara ilmu. قال أيضا في كلامه موفق الدين عليه رحمة الله وهو يذكر كلام السلف في الصفات يعني إذا جاءت صفات الله كيف نتعامل معها فذكر كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة Maka penulis di sini tatkala dia ingin menjelaskan tentang masalah sifat Allah dia membawakan asar-asar dari para imam-imam salaf yang diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dia adalah seorang imam salaf. Semoga Allah merahmatinya. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها هذا قول الإمام أحمد قال نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن الكريم. Maka maka Imam Ahmad di sini mengatakan mengomentari dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia dan sesungguhnya Allah dilihat di hari kiamat dan apa yang apa yang mirip seperti ini di dalam hadis-hadis maka apa yang beliau katakan kita beriman dengannya dan meyakininya tanpa membagaimanakan zat tersebut dan tidak membentah dari dan tidak membantah segala sesuatu dari yang telah datang. Dan kita ketahui bahwasanya apa yang datang dari Rasul adalah kebenaran. Dan kita pun tidak membantah Rasul dan kita tidak membuat sifat-sifat Allah lebih banyak dari apa yang Allah sifati dirinya sendiri tanpa membuat batasan dari Allah dengan membawakan dalil tidak ada yang serupa dengannya dan dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Dan kita mengatakan sebagaimana yang Allah katakan dan memberi Allah itu sifat dan mensifatinya dengan apa yang Allah sifati bari bagi dirinya. Tidak kita melampaui dari perkara tersebut. Karena tidak akan sifatnya itu sifatnya tidak akan dilampaui oleh orang yang dapat memberinya sifat. Dan kita beriman dengan Quran seluruhnya yang muhkam dan mutasyabih yaitu yang perkara tadi dan kita menghilangkan darinya sifat-sifatnya dan kita tidak menghilangkan darinya sifat-sifatnya dikarenakan kita menganggap sifat tersebut tidak cocok bagi dirinya padahal Allah telah menetapkan bagi dirinya dan tidak, tidak kita melampaui Al-Qur'an dan hadis dan kita tidak mengetahui bagaimana keadaan aslinya, keadaan zatnya tersebut kecuali kita hanya meyakini Rasulullah SAW dan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. نحن نتحدث حول مسألة الصفات ربما بعض الإخوة لا يدري إيش معنى صفة ولا معنى اسم Kemungkinan ada dari para ikhwah ini ada yang tidak mengetahui tentang apa arti dari sifat dan apa arti dari nama. أنت اسمك محمد هذا اسم والاسم علم على الذات مثلا ada yang memiliki salah seorang dari kalian mungkin memiliki nama Muhammad dan Muhammad ini adalah nama dari benda tersebut dari orang tersebut ما هي صفاتك قالوا صفاته سميع يسمع بصير يبصر عليم عنده علم قوي عنده قوه setelah kita mengetahui namanya, maka orang ini pun memiliki sifat yaitu contohnya orang ini mendengar, orang ini dapat melihat dan orang ini memiliki kekuatan. Idzan al-ism 'alam 'ala Maka nama itu adalah apa yang menjadi tanda dari orang tersebut. Wasifah muta'alliqah bil mawsuf. Dan sifat berkaitan dengan apa yang menjadi memiliki sifat tersebut. فقد تكون الصفة فعلية وقد تكون ذاتية وقد تكون صفة فعلية ذاتية Terkadang dalam perkara sifat ada yang berkaitan dengan perbuatan dan ada yang berkaitan dengan zat tersebut dan juga ada yang berkaitan dengan keduanya. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر قواعد في صفات الله وفي أسمائه سبحانه وتعالى dan dijelaskan tentang ini ada perkara yang menjadi kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah tersebut. يعني كيف أعمل في أسماء الله وصفاته ما هي عقيدتي كيف أفعل في وسط هؤلاء المبتدعة والمنحرفين وضع قواعد صغيرة تستطيع من خلالها أن تفهم وتسير على نور yaitu dia membuat kaidah-kaidah supaya kita dapat bermuamalah dengan hadis-hadis yang datang kepada kita dari ayat-ayat yang datang kepada kita tentang asma yaitu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan bagaimana kita perilaku kita, sikap kita terhadap ahlul bidah di antara kita tentang perselisihan mereka di dalam perkara ini. الواجب امام نصوص الكتاب والسنه ابقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغير هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين لان الله انزل القران بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي Adapun perilaku kita, sikap kita terhadap apa yang telah datang dari kita dari dalil-dalil maka yang wajib bagi kita adalah meyakininya sesuai dengan apa adanya, tidak merubah dengan makna lain. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam masalah dalil-dalil yang datang kepada kita. فالقرآن نزل بلغة العرب والرسول يتكلم كلام عربي Al-Quran datang dan juga sunnah Rasulullah SAW dengan bahasa Arab. فوجب أن تبقي اللفظ على ما هو عليه لأنك إذا فسرت اللفظ من عندك فأنت تقول على الله بلا علم Maka kita wajib meyakini dari dalil-dalil tersebut sesuai dengan bahasa tersebut sesuai dengan lafadznya. Tatkala kita merubahnya dengan lafadz lain, maka kita telah mengatakan sesuatu dari hak-hak Allah dengan tanpa ilmu. والله عز وجل حرم أن تقول عليه قولا بلا علم قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الشاهد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا حرام ما أنت الآن عندما تقول أن الله يده أن الله يده كذا كذا كذا وتفسرها ما يدريك أن الله يده كذا لماذا لا تقول كما قال الله بل يداه وأن تقول يداه مثل ما قال الله Karena Allah mengharamkan ucapan terhadap Allah itu tanpa ilmu. Allah mengatakan dalam kitabnya, Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Allah mengharamkan perkara-perkara fawahish, perkara-perkara keji dalam perkataan dan perbuatan sampai akhir ayat yang di, menjadi syahid dari ayat tersebut adalah di akhir ayat yaitu wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yaitu Allah haramkan juga apa? Apa yang kalian katakan padahal kalian tidak mengetahuinya. Maka tatkala kita mendapatkan dalil bahwasanya Allah memiliki tangan, maka kita meyakini Allah itu punya tangan dan seperti itu juga. إذا عندنا هذه القاعدة في مسألة أسماء الله عز وجل أو في الواجب في نصوص الكتاب والسنة الواجب أمام نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها Maka di antara kewajiban dalam masalah hadis-hadis yang datang dalam perkara ini adalah ibqa ala zahiriha yaitu membiarkannya, menetapkannya sesuai dengan apa yang nampak bagi kita, sesuai dengan zahirnya. ثم ذكر رحمه الله تعالى القاعدة الثانية وذكر تحتها فروعا في أسماء الله فقال الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى Dan kaidah yang kedua adalah nama-nama Allah seluruhnya itu adalah baik. يعني بالغة في الحسن غايته Yaitu nama-nama tersebut melampaui yaitu mencapai puncaknya di dalam kebaikan. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى Allah mengatakan bagi Allah adalah nama-nama yang sempurna dalam kebaikan أي بالغة في الحسن غايته yang mencapai puncak di dalam kesempurnaannya. الثاني أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين Yang selanjutnya adalah nama-nama Allah tidak ada batasnya dengan batasan tertentu. بعض الناس يقول أن أسماء الله تسعة وتسعين اسما Sebagian dari manusia mengatakan nama Allah itu cuma ada 99 nama. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang telah sahih yaitu Allah memiliki 99 nama yang barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. وهل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح Apakah ucapan orang ini benar atau bukan? هنا ربنا عز وجل سبحانه وتعالى يعلم أن له أسماء غير محصورة di sini Allah menjelaskan bahwasanya dia memiliki nama-nama yang tidak dapat dibatasi. Wa asma'uhu akthar min 99. Namanya sangat banyak melebihi dari 99. Qad yaqul qail aina ad-dalil ala anna Allah ta'ala adadu asma'ihi akthar min 99 asman. Lalu apa dalil dari perkataan kita bahwasanya Allah memiliki nama yang melebihi 99 nama itu? عندنا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده Kita memiliki dalil yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه dari hadis Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam كان يدعو بهذا الدعاء أسألك اللهم تأمل معي بكل اسم هو لك Rasulullah SAW dahulunya pernah berdoa yaitu "Al- Ya Allah aku memintamu dengan seluruh namamu سميت به نفسك yang kamu namai dirimu sendiri أو أنزلته في كتابك atau nama yang kamu turunkan dengan kitabmu أو علمته أحدا من خلقك atau nama yang kamu ajarkan salah seorang dari ciptaanmu أو استأثرت به في علم الغيب عندك atau apa nama-nama yang kamu khususkan yang kamu ketahui dirimu sendiri إذا أسماء الله عز وجل منها ما أنزلها في كتابه ومنها ما علمها بعض خلقه بعض خلقه ومنها ما استأثر بها في علم الغيب عنده Dan nama-nama Allah itu ada yang diturunkan di dalam kitabnya dan ada yang dari dari risan Rasulnya dan juga ada yang Allah rahasiakan yang tidak ada di- diketahui oleh seorang pun kecuali dirinya sendiri yaitu Allah di dalam ilmu gaibnya. وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره Maka nama-nama yang Allah rahasiakan di dirinya sendiri tidak mungkin kita menghitungnya. لو وجدك شخص وقال لك أنت تقول بأن الله أسماءه غير محصورة والرسول يقول إن لله تسعة وتسعين اسما فكيف نجمع بين قولك هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم Seandainya ada yang mengatakan kamu mengatakan bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas padahal Nabi mengatakan Allah itu memiliki 99 nama. Lalu bagaimana menggabungkan dua perkataan ini? معنى هذا الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما أي إن من أسماء الله تسعة وتسعين اسما اسما وليس المراد الحصر ليس المراد الحصر وإنما إن من أسماء الله تسعة وتسعين اسما وليس المراد هنا هو حصر أسمائه بهذا العدد Yang dimaksud dengan Allah memiliki 99 nama itu adalah sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang 99 nama ini di antara nama-nama tersebut. Bukannya maksud dari kata-kata Nabi Allah memiliki 99 nama ini adalah menjadi batas yaitu tidak melebihi jumlah tersebut. أنا أسألك سؤال كم عندك من المال تقول عندي مئة هل يفهم من هذا أنه لا تملك إطلاقا إلا المئة tatkala kita mengatakan kepada seorang kamu memiliki beberapa kamu memiliki berapa dari hartamu dari uangmu yang ada di dirimu lalu dia mengatakan aku memiliki seratus apakah kita pahami dari ini bahwasanya dia tidak memiliki harta sedikit pun kecuali seratus ini فقولك عندي مئة لا ينافي أن يكون عندك أموال أخرى Lalu perkataannya yaitu saya memiliki 100 tidak akan bertabrakan dengan uh, hakikat bahwasanya dia memiliki harta-harta yang lain selain uang 100 tersebut. طيب الفرع الثالث في أسماء الله أن أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع Cabang yang lainnya adalah nama-nama Allah itu tidak akan bisa ditetapkan dengan akal kita sendiri, akan tetapi datang dengan dalil-dalil syariat. لا يجوز لك أن تسمي الله باسم عندك Kamu tidak boleh menamakan Allah dengan nama yang kamu buat sendiri. مثلما يقول الفلاسفة العلة الفاعلة Seperti yang disebutkan oleh para filosof ahli filsafat yaitu Allah itu adalah sesuatu yang memiliki reaksi. فيسمون الله بهذا الاسم والله عز وجل ما سمى نفسه به Mereka menamakan Allah dengan nama ini padahal Allah tidak pernah menamai dirinya dengan nama ini. فأنت يجب عليك أن تسمي الله بما ورد في الكتاب والسنة فقط Maka yang wajib bagi kamu adalah menamakan Allah dengan nama-nama yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah saja. وهذا من المسائل المهمة في مسألة أسماء الله تبارك وتعالى أنها توقيفية لا يجوز الزيادة عليها Dan inilah di antara perkara-perkara yang sangat penting di dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah yaitu perkaranya adalah tauqifiyah yaitu kembalikan kepada apa yang datang dari pembuat syariat tersebut. Tidak boleh kita tambahkan sedikit pun di dalamnya. هنالك أيضا فرع تحت هذه القاعدة في أسماء الله أسماء الله علم على الذات Ada kaidah yang lain dalam masalah nama-nama Allah itu adalah nama-nama Allah itu adalah sebagai tanda dari zatnya. فهي تدل على ذات الله dia menunjukkan adanya datnya Allah. Fi kulli sifah, fi kulli ism, fi kulli ism sifah. Yaitu setiap nama, maka dia memiliki sifat yang bercocokan dengan nama tersebut. Misalnya, min asma'illah al-alim. Contohnya adalah dari nama-nama Allah itu adalah Al-Alim. Hada ism yadullu ala dhatillah. Nama ini menjelaskan tentang zatnya Allah. هنالك صفة متعلقة بهذا الاسم Ada sifat yang berkaitan dengan nama ini. ما هي Apa nama tersebut? Apa sifat tersebut? العليم بعلم العلم صفة من صفات الله تبارك وتعالى متعلقة بالاسم العليم Maka yang berkaitan dengan kata-kata al-alim ialah ilmu. Maka Allah itu memiliki ilmu. من أسمائه السميع Dan di antara sifat nama nama Allah itu adalah As-Sami'. أين صفته المتعلقة بهذا الاسم Apa sifat yang berkaitan dengan nama ini? يسمع Yaitu mendengar. السميع بسمع يسمع عليم بعلم قوي بقوة حكيم بحكمة وهكذا في أسماء الله تبارك وتعالى Yaitu tatkala kita mengatakan As-Sami', maka kita meyakini bahwa dia memiliki sifat pendengaran dan juga seperti Al-Qawi, maka dia memiliki sifat dia memiliki kekuatan dan sifat-sifat lainnya. وهنالك وضع الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قواعد في صفات الله إذا عندنا قواعد في أسمائه أنها كلها حسنى وليست محصورة بعدد معين وكل اسم يدل على ذات الله يتعلق به صفة Maka telah ditetapkan di sini kaidah-kaidah beberapa kaidah yang dipakai untuk memahami nama-nama Allah itu yang telah terlanjut, yang telah disebutkan dari sebelum ini. وأنها توقيفية Dan diantaranya adalah tauqifiyah. ذكر صفات الله وذكر تحتها قواعد أن صفات الله كلها عليا Dan disebutkan dari kaidah-kaidah ini di bawahnya adalah kaidah yang menyatakan bahwasanya nama-nama Allah itu semuanya agung, ليس فيها نقص tidak memiliki kekurangan. وهذا مهم جدا في فهم مس- آه، صفات الله تبارك وتعالى Yang perkara ini sangat penting untuk memahami bagaimana itu sifat Allah. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قاعدة را- رابعة فيما نرد به على المعطلة Dan juga Syekh rahimahullah menjelaskan bagaimana cara kita untuk membantah kaum mubtadi'. والمعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته Dan kaum mu'attilah adalah orang-orang yang membantah seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. يعني لو وجدك شخص وأنت في الطريق وقال لك أنت الآن تدرسنا وتقول المعطلة من هم المعطلة هؤلاء Maka tatkala ada yang menjumpaimu dan menanyakan kepadamu, apa itu mu'attilah? Siapa mereka? تجيبه قائلا المعطلة هم الذين يعطلون شيئا من أسماء الله أو صفاته Maka kamu mengatakan orang-orang mu'attilah itu adalah orang-orang yang meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. مثلا الأشاعرة Contohnya adalah kaum Asy'ariyah. أثبتوا لله سبع صفات فقط Mereka menetapkan cuman bagi Allah itu adalah cuma tujuh sifat. وأنكروا كل الصفات الباقية لله Dan mereka mengingkari seluruh sifat-sifat selain tujuh sifat ini bagi Allah. فأثبتوا لله عز وجل السمع Dan mereka menetapkan والبصر pendengaran kepada Allah dan penglihatan wal basar wal kalam dan ucapan wal hayat wal qudrah dan penghidupan dan kekuatan dan keinginan wal ilm dan ilmu wal qudrah dan kekuatan. Hada huwa alladhi athbatuhu lillah tabaraka wa ta'ala wa baqi sifat nafawa. Maka inilah sifat-sifat yang mereka tetapkan, adapun sifat-sifat yang lain mereka tiadakan. Hal hadza ta'til am la? Hadza ta'til. Maka perkara ini adalah termasuk dari ta'til yaitu meniadakan sifat-sifat Allah. إذا كيف نرد عليهم Lalu bagaimana kita membantah mereka? نقول لهم إن قولهم خلاف ظاهر النصوص Maka kita pertama mengatakan kepada mereka, ucapan kalian ini adalah menyelisihi nas dari فالله dalil. عز وجل ذكر الصفة يجب أن نؤمن بالصفة كما قال الله فقولكم هذا خلاف نصوص القرآن والسنة Maka Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya Dia memiliki sifat-sifatnya dan nama-namanya. Maka wajib bagi kita untuk <clears throat> beriman dengan apa yang telah Allah katakan dalam kitabnya. ثانيا هذا خلاف طريقة السلف فالسلف ما عطلوا صفات الله Dan yang kedua adalah ini menyelisihi jalannya para salaf. Karena para salaf itu tidak ada yang meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. ثالثا تعطيلكم هذا ليس عليه دليل Yang ketiga adalah ucapan kalian ini tentang meniadakan sifat dan nama Allah itu tidak memiliki dalil. إذا نرد عليهم بثلاثة أشياء الشيء الأول أن قولكم خلاف ظاهر النصوص الثاني خلاف طريقة السلف الثالث ليس عليه دليل maka caranya adalah dengan tiga perkara ini. Yang pertama adalah ucapan kalian tidak sesuai dengan zahir yang nyata dari dalil-dalil tersebut. Yang kedua adalah kalian kalian menyelisihi cara-cara salaf dalam memahami dalil-dalil yang telah datang kepada kita dengan sanad yang sahih. Dan yang ketiga adalah ucapan kalian tidak berada di atas dalil. إذا أردت أن تفهم ما يتعلق بالأسماء والصفات احفظ هذا جيدا Maka kalau kalian ingin memahami tentang perkara asma dan sifat Allah, maka kalian harus memahami dan me- hafal tentang beberapa perkara ini. ولا يكفي أن تحفظ هذا بل احفظه وراجعه وافهمه dan tidak cukup bahwa kamu cuman sekedar menghafal di dalam ingatanmu. Akan tapi kamu harus mengulang-ulang dan memahami dengan seksama perkara ini. تأمل في كلام ابن قدامة عندما نقل قول الإمام أحمد عليه رحمة الله. Maka kalian perhatikan tatkala Ibnu Qudamah menukil dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah. اقرأ قول أحمد. telah berkata Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal semoga Allah meridainya tentang ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya Allah turun ke langit dunia dan sesungguhnya Allah dilihat di hari kiamat dan hadis-hadis yang mirip seperti ini maka kita wajib beriman dengannya meyakini sifat-sifat tersebut meyakini hadis-hadis tersebut tanpa menanyakan bagaimana bentuk sifat tersebut dan kita tidak membantah satupun dari hadis-hadis tersebut karena kita tahu bahwasanya apa yang datang yang dibawa dari Rasulullah SAW adalah kebenaran dan kita tidak akan mungkin untuk membantah Rasulullah SAW dan juga kita tidak mungkin untuk mensifati Allah lebih banyak dari apa yang ia sifati bagi dirinya sendiri tanpa membuat batasan dan puncak bagi Allah lalu dia membawakan ayat Allah laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang mirip dengannya suatu pun dan tidak ada eh, dan dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan kita mengatakan sebagaimana yang Allah katakan. Dan kita mensifati Allah dengan apa yang ia sifati bagi dirinya sendiri. Kita tidak melampaui hal ini dan tidak kita tidak melebihi dan orang-orang yang memberi sifat bagi Allah itu tidak mampu melewatinya. Dan kita beriman dengan Al-Quran seluruhnya yang muhkam dan mutasyabih dan kita tidak menghilangkan sifat Allah karena kita anggap sifat ini tidak sesuai dengannya dan kita tidak melampaui Al-Quran dan hadis-hadis dan kita tidak akan mampu mengetahui bagaimana asli, bagaimana bentuk dari sifat dan zatnya Allah kecuali kita hanya mampu untuk meyakini dan membenarkan Rasulullah SAW dan menetapkan apa yang ada di dalam Al-Quran. فكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا يتضمن أمورا أولا وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية Intisari yang diambil dari ucapan Imam Ahmad adalah yang pertama adalah kita beriman dengan apa yang dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW tanpa kita menambahi dan menguranginya. وهذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Dan ini adalah ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah. أيضا لا كيف ولا معنى yaitu tidak ada membagaimanakan dan merubah maknanya. أي لا نكيف هذه الصفات لأن الكيفية ممتنعة. Yaitu tidak kita tidak membuat penghayalan, menghayalkan dan membagaimanakan sifat-sifat tersebut. ممتنعة. Karena perkara itu tidak akan mungkin. وليس مراد الإمام أحمد رحمه الله أنه لا كيفية مطلقا Bukan yang dimaksud dari Usaim, Syekh Utsaimin ini adalah Allah tidak ada لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية karena Allah itu dan sifat-sifatnya ada maka ada kenyataannya akan tetapi kita tidak mungkin memikirkannya لكنها غير معلومة لنا ما رأيناها kita tidak akan mungkin mengetahuinya karena kita tidak pernah melihatnya فالآن مثلا لو جاءك شخص يقول لك الله معه يد تقول نعم كيفي تقول والله الله له يد ولها كيفية لكن كيفه كيف هي لا نعلم لأننا ما رأيناها Maka tatkala ada orang yang mengatakan kepada kamu, apakah Allah itu memiliki tangan? Maka kamu harus menjawabnya, benar. Allah punya tangan. Akan tetapi bagaimana tangannya? Bagaimana sifat-sifat dari tangannya? Apakah mirip dengan ini? Apakah mirip dengan itu? Maka kita bilang kita tidak tahu. فنؤمن أن لهذه الصفة كيفية لكن نفوض علم الكيفية إلى الله maka kita beriman dengan dalil-dalil tersebut dan mengembalikan bagaimana dari hakikat sifat-sifat tersebut kepada Allah. Qaulul Imam Ahmad alaihi rahmatullah la ma'na. Ai la ma'na yufha la yufham min dhalik annahu laysa laha ma'na. Perkataan dari Imam Ahmad laisa uh, eh, wala, ma'na yaitu bukan kita pahami dari sini bahwasanya lafal-lafal tersebut tidak memiliki makna. بل المقصود أننا لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها Yang dimaksud di sini adalah kita tidak menyebab, menetapkan makna yang menyelisihi dari zahir dari makna tersebut. أيضا من كلام الإمام أحمد يتبين لك وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه ومتشابهه Intisari yang kedua dari ucapan Imam Ahmad adalah Al-Quran itu ada yang muhkam dan mutasyabih. هذه مسائل أخذناها في هذا الدرس إن شاء الله تراجعونها بإذن الله سبحانه وتعالى ونلتقي إن شاء الله في درس قادم بإذن الله أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير وأحسن الله إليكم Sampai di sini saja. Semoga kalian dapat mengulangi pelajaran-pelajaran ini. Semoga Allah memberikan taufik bagi kita dan berbuat baik kepada kita semuanya.